فيها الأطفال تستمر الحروب سنوات وتعرفون حرب البسوس مكثت أربعين عاما أربعين سنة والحرب قائمة كم من أرواح زهقت فيها على أتفه الأسباب كان في من كان قبلنا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هكذا كان الناس قبل الإسلام حروب بين القبائل وظلم بعضهم لبعض حتى جاء الإسلام فهذب النفوذ فقام العدل بين الناس وألف بين القلوب ووحد الصف فصاروا كلهم إخوانا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dalam مقدمة الشيخ membacakan khutbatul الحاجة yang mengingatkan kepada kita yang mengingatkan kepada kita bahawa segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya kita meminta pertolongan kepadanya kita meminta ampunan dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berlindung dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita dan dari buruknya amalan-amalan kita dan sesungguhnya seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah kalian Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semuanya dari satu jiwa. Yang kemudian Allah ciptakan darinya lelaki dan wanita. Yang kemudian Allah perkembangbiakkan kalian menjadi umat dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian saling meminta dan hendaknya kalian jalin hubungan rahmi dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan berkatalah dengan perkataan yang benar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenahi amalan-amalan kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalian dan barang siapa yang bisa mendapatkannya maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat agung Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama. Dan sesungguhnya Perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama adalah perkara yang beda. Dan sesungguhnya perkara yang beda tempatnya adalah neraka. Wahai saudaraku, tidak ragu untuk kami katakan bahwa mengunjungi kaum muslimin bermajlis secara bersama-sama berjumpa dengan kaum muslimin sungguh merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan dan merupakan bentuk kehidupan yang nyata. Bahkan hati bisa menjadi segar dan bahkan keimanan akan bertambah ketika kita bersama-sama bermajlis yang kesemuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi majlis ilmu. Ditanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala tentang hakikat kehidupan, maka beliau menjawab, sesungguhnya kehidupan yang indah adalah ketika bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Artinya, tidak ada sebuah kehidupan yang hidup melebihi ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya. Berjumpaan dengan orang-orang yang beriman, saya akan menambah kekuatan keimanan. Karena sejujurnya perjumpaan dengan orang-orang yang baik merupakan bagian daripada ketaatan. Dan ingatlah bahwa keimanan itu berkurang dan bertambah dan bertambah dengan ketaatan. Terlebih lagi perjumpaan ataupun pertemuan ini dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih banyak membawa kebaikan dan keberkahan dan ingatlah bahwa agama yang mulia agama Islam ini datang untuk melembutkan jiwa-jiwa kita mengarahkan jiwa-jiwa kita dahulu sebelum kedatangan agama yang mulia ini manusia hidup laksana kehidupan binatang yang kuat memakan yang lemah dan peperangan terus terjadi dan sangat mudah terjadi berkecamuk hanya dikarenakan permasalahan yang sangat sepele sehingga peperangan yang berkepanjangan mengakibatkan bagaimana wanita-wanita menjadi janda dan anak-anak pun menjadi yatim dan terus peperangan berkecamuk dan berkecamuk karena sebab yang sangat sepele. Sebagaimana yang pernah terjadi 40 tahun peperangan 40 tahun peperangan di kota Madinah hanya disebabkan dari sebuah sebab yang sangat sepele. Dan juga kita ingat bagaimana kerusakan sebelum Islam ketika ada orang-orang dari strata tinggi atau orang-orang yang dimuliakan mereka mencuri. Maka mereka tidak bisa untuk menegakkan hukum. Lain halnya ketika yang mencuri adalah orang-orang dari strata bawah atau orang-orang yang lemah. Mereka menegakkan hukum. Demikianlah peperangan yang terjadi sebelum datangnya agama Islam. Peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah. Kezaliman yang menebar dan menyebar di antara mereka dan datanglah agama Islam yang melembutkan dan mengarahkan jiwa-jiwa ini. Agama yang datang yang menyatukan saf umat ini, menyatukan hati-hati mereka sehingga mereka menjadi satu persaudaraan yang kuat. Tidak ada keutamaan yang melebihkan di antara mereka. Tidaklah orang-orang Arab lebih utama daripada orang-orang yang ajam. Demikian pula orang-orang yang berkulit merah Atau orang-orang yang berkulit putih tidak lebih mulia daripada orang-orang yang berkulit hitam. Yang melebihkan adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين الأوس والخزرج القتال على أشده فوحد النبي صلى الله عليه وسلم الصف وجعلهم كلهم إخوة يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فيقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم كم نسمع من هذه الكلمة كم نسمع كلمة أخ فهل عرفنا معنى هذه الكلمة على حقيقته الصحيحية هل علمنا معنى أو ماذا يقصد من هذه الكلمة كلمة أخ أهي كلام يقول بعض يقوله بعضنا لبعض أهي مجاملة نجامل بعضنا بعض أم هي حقيقة لها معاني ولها روح وليست مجرد ألفاظ تتكلم بها كلمة أخ نزلت على الصحابة فعلموا أن هذه الكلمة مسؤولية وعلموا أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ تقال كما تقال بين كثير من الناس في هذه الأزمنة الصحابة علموا أن هذه الكلمة عظيمة كلمة أخ ماذا تعني كلمة أخ عند الصحابة وهم سلفنا الصالح نقتدي بهم ونحذو, حذوهم هؤلاء القوم لما سمعوا المؤمن أخو المؤمن إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم ضربوا لنا أروع الأمثلة في معنى والتضحية لكلمة أخ أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار نأخذ موقف واحد من هذه المواقف العظيمة وإنك إذا سمعت لهذا الموقف فتعجب وتستغرب ما هذه القلوب النظيفة النقية التي عرفت معنى كلمة أخ كبرا الشيخ من جدا الشيخ حفظه الله تعالى من جدا ستسأل Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada orang-orang Ansar. Saya berkata, "Wahai orang-orang Ansar, ingatlah kalian. Bukankah aku dapatkan kalian semuanya sebelumnya hidup dalam keadaan kegelapan dan kemudian datang agama ini dan memberikan petunjuk kepada kalian. Bukan ke kalian sebelum menyebari umat yang saling berpecah belah? Yang kemudian Allah satukan kalian. Bukankah kalian sebelumnya adalah umat yang dalam keadaan miskin. Dalam keadaan yang sangat kekurangan. Yang kemudian Allah cukupkan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang maka kita lihat bagaimana peperangan yang terjadi di antara Aus dan Khazraj. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan mereka semuanya dengan Islam. Dan inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman adalah saudara. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim merupakan saudara seorang muslim yang lainnya. Betapa seringnya kita mendengarkan kata-kata ini. Ah, saudaraku. Sering kita mendengarkan. Tetapi, tahukah kita makna dari kata-kata ah, saudaraku. Apakah kita mengetahui hakikat dari daripada kata yang sangat ringkas ini? Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ah, Saudara. Apakah ada kalanya kita mengucapkan kata-kata ah, akhi atau saudaraku hanya sekedar untuk bermanis muka semata ataukah kita ucapkan wahai saudaraku dalam sebuah ungkapan yang kita mengetahui maknanya ingatlah bahwa kata ini bukanlah sekadar sebuah kata yang hanya diucapkan saja perhatikan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka Umat yang telah berhasil merealisasikan persaudaraan. Bagaimana mereka mengetahui hakikat dari kata-kata as atau wahai saudaraku. Mereka menyadari bahwasanya kata-kata ini merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat besar di pundak-pundak kita. Sekali lagi beliau menegaskan, bahwasanya kata-kata wahai saudaraku bukanlah hanya sekedar ucapan yang diucapkan sebagaimana kebanyakan yang kita dengar mudah mereka untuk mengucapkan wahai akhi tetapi mereka tidak mengetahui apa hakikat dari makna kata tersebut para sahabat mereka adalah umat yang sangat mengetahui arti dan makna dari kata-kata akh Kata-kata yang sangat besar yang tentunya syarat dengan makna dan di sana ada sebuah tanggung jawab yang harus terwujudkan ketika dia mengucapkan akh. Dan apa yang ada pada mereka? Apa yang diyakini oleh para sahabat? Apa yang dicontohkan oleh para sahabat? Ketika mereka mengucapkan kata akh, ini adalah suri dan untuk kita semuanya. Kita teladani mereka. Kita dengarkan apa atau kita baca apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya bisa terwujudkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim yang lainnya. Ingatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Allah jadikan mereka satu. Dan sungguh persaudaraan yang ada pada mereka merupakan suri toladan yang sempurna untuk kita dalam semua ukhuwah. Dan kiranya saat ini kami akan nukilkan kepada kalian contoh bagaimana sebuah sikap persaudaraan yang benar yang tentunya ketika diwujudkan maka saya hati-hati kita ini akan terjaga dan sesungguhnya hati yang bersih dia akan mengetahui hakikat persaudaraan أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع من الأنصار وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين فلما سمع سعد أن الأخوة صارت بينهم جاء إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له يا عبد الرحمن لقد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا فما لي نصف بيني وبينك ولي زوجتان فانظر أيتهما أعجب إليك فسمها لي فأطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها انظر إلى هذا المثل انظر إلى هذا الموقف مع أخوين في الله يقول له ما لي نصف بيني وبينك من يفعل مثل هذا علم أن الأخوة لها حق فتحرك ولم يقف فقال ما لي بيني وبينك نصفين ولم يقف الأمر عند ذلك بل قال لي زوجتان اختر أعجبهما إليك فسمئها لي فأطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها من يفعل مثل هذا من يقدم لأخيه كما قدم عبد الرحمن كما قدم سعد لعبد الرحمن هؤلاء تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نزع الله ما في قلوبهم من غل وعلموا أن الأخ له حق كبير على أخيه فجاءت التضحيات فكل منهم يسابق في الخير ويقدم يأتي بنصف المال ويعطيه يأتي ويقول اختر من زوجاتي أعجبهما لك فخذها من يفعل مثل هذا إلا من وقر الإيمان في قلبه ودخل بين عظمه ولحمه وعلم أن للأخوة حقا نعم Perhatikan salah satu contoh yang sangat agung. Sebuah bentuk persaudaraan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara muhajirin dan ansar. Maka saat Ibn Rabi' ketika mengetahui tentang keutamaan dan besarnya persaudaraan ataupun ukhuwah. Maka beliau berkata kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf dan merupakan salah seorang dari kalangan muhajirin. Beliau berkata, saat berkata, ketika mendengarkan kemuliaan dan keutamaan persaudaraan dan besarnya hak-hak persaudaraan datang ke beli, kepada beliau dan berkata wahai Abdurrahman sungguh sebagaimana yang telah engkau ketahui dan sebagaimana telah diketahui oleh orang-orang Ansar bahwa aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta. Maka saat ini setengah adalah hartaku dan setengahnya untukmu. Bahkan lebih daripada itu. Saat berkata kepada Abdurrahman ibn Auf dengan perkataan yang menakjubkan, Wahai Abdurrahman, Sungguh aku memiliki dua istri. Lihatlah. Mana yang paling menawan bagimu? Pilihlah. Maka saya aku akan ceraikan dia. Dan ketika habis masa iddahnya, maka nikahilah wanita itu. Perhatikan kaum muslimin. Perhatikan bagaimana sebuah sikap yang sangat mulia sebuah bentuk persaudaraan ukhuwah dari dua sahabat Nabi. Mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku, dan setengah untukmu. Siapa yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Siapa yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Tentunya saat mampu melakukannya, karena dia mengetahui makna tentang ukhuwah, Mana tentang persaudaraan? Bahwasanya persaudaraan itu memiliki hak yang harus ditegakkan. Mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku dan setengah untukmu. Dan bahkan dia berkata, aku memiliki dua istri. Lihatlah, mana yang paling menawan bagimu? Pilihlah di saya, aku akan ceraikan dia dan ketika habis masa iddah maka nikahilah wanita tersebut. Kemudian beliau kembali menegaskan, siapa yang mampu melakukan hal yang seperti ini? Siapa yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid? Kenapa ini bisa terjadi? Benar, ini bisa terjadi pada generasi yang mulia. Karena mereka adalah sebuah umat yang hidup di bawah terbiah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah cabut daripada hati-hati mereka kedengkian dan mereka menjadi umat yang sangat mengetahui bagaimana nikmatnya sebuah persaudaraan. Mereka mengetahui Bahwasanya persaudaraan memiliki hak yang besar, hak yang harus dia tunaikan untuk saudaranya, hak yang tentunya di sana ada pengorbanan pengorbanan yang harus ditunaikan. Persaudaraan mampu mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Sebagaimana dilakukan oleh saat dia memberikan harta dan bahkan memberikan kesempatan kepada sahabatnya untuk memilih istri atau untuk memilih wanita yang dimilikinya dari kalangan istrinya. Kemudian beliau menegaskan kembali siapa yang mampu melakukan hal yang seperti ini. Tentunya yang mampu untuk melakukan hal yang seperti ini adalah mereka yang memiliki kekuatan keimanan Keimanan yang sudah menyatu dan mendarah daging. Orang yang seperti inilah yang mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku dan setengah untukmu. Orang yang seperti inilah yang mampu untuk berkata, lihatlah dan pilihlah mana di antara istriku yang menawan hatimu. Yang seperti inilah yang mampu untuk melakukannya. قال عبد الرحمن لأخيه سعد بارك الله لك في أهلك وفي مالك دلني على السوق دعا لأخيه بالبركة لما رأى من صدق أخوته وتضحيته وشفقته على أخيه ووقوفه بجانبه دعا له بالبركة وقال له بارك الله لك في مالك وأهلك دلني على السوق هذا المثل الذي ضرب لنا هذا الصحابي بهذه التضحية الجميلة من يفعل مثلها في هذه الأزمنة هل يستطيع أحد أن يقدم مثل ما قدم هذا الصحابي لا شك أن هؤلاء هم خير الناس كما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم خير البشر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مواقفهم مشهودة مثال آخر روعة في الجمال وفي التضحية وهذا المثل فيه إثار على النفس علم هذا الصحابي أنه لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث صار في هذه الأزمنة غريب قليل من يعمل به حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الصحابي حب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه فبلغ درجة عظيمة نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة مواقف كبار هذا الموقف الذي سوف نسمع نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة نعم. توارى yang ditawarkan oleh Sa'ad kepada Abdurrahman Ibn Auf dijawab dengan jawaban yang sangat mulia dijawab dengan menyatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan keberkahan kepada keluargamu dan untuk seluruh hartamu tunjukkan di mana keberadaan pasar Perhatikan bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf. Jawaban dari tawaran sahabatnya Sa'ad. Dia mengetahui bagaimana kecintaan dan kelembutan Sa'ad kepada dirinya disambut dengan mendoakan keberkahan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkah kepada keluargamu dan untuk hartamu. Tetapi tunjukkan di mana pasar itu ada. Itulah contoh. Itulah contoh persaudaraan yang hakiki. Sebuah bentuk persaudaraan yang kemudian muncul di sana. Sebuah bentuk pengorbanan yang sangat indah. Persaudaraan yang memunculkan pengorbanan yang sangat indah. Kembali lagi beliau menegaskan, siapakah di antara kita yang mampu untuk melakukannya? Siapa ya di antara kita yang mampu untuk melakukannya? Sungguh, mereka memang benar-benar umat yang paling mulia, umat yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati sahabatnya, mereka adalah generasi umat yang terbaik, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Para sahabat adalah khairul bashar. Merupakan umat pilihan dan umat yang terbaik. Dan sikap-sikap persaudaraan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Dan kesemuanya kalau kita perhatikan. Persaudaraan yang mereka tampilkan sebuah bentuk pengorbanan, rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk saudaranya. Inilah sebuah realisasi dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Beliau menyatakan, sungguh hadis ini terasa aneh di masa kita. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengorbankan kepentingan pribadinya yang lebih bahkan dia butuhkan, dia berikan untuk saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini merupakan contoh terbiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehingga tegaklah sebuah persaudaraan dan sangat banyak contoh-contoh bentuk persaudaraan dari kalangan para sahabat yang bahkan Al-Qur'an persaksikan atau dengannya Allah turunkan Al-Quran dan dibaca hingga yaumul qiyamah. Contoh sebuah persaudaraan sebagaimana yang akan kami sebutkan berikut ini. جاء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أصحابه فقال يا رسول الله لم أذق طعاما منذ ثلاث فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه فإلى بيوته بيتا بيتا وكل بيت يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أم المؤمنين والله لا أجد إلا الماء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام لا يوجد فيه إلا الماء ما هو بيت واحد بل كل البيوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا فقام أحد الأنصار وقال أنا يا رسول الله فرصة يتسابقون في الخير فأخذ الضيف إلى بيته فقال لزوجته هل عندك طعام قالت ليس عندي إلا طعام الصبية عشاء الأولاد فقط هنا جاء الامتحان هنا جاء الموقف الإنسان يقاتل من أجل أولاده يجوع من أجل أولاده يتعب ويسهر من أجل أبنائه فتخيل هذا الموقف البيت لا يوجد فيه إلا طعام الأولاد فماذا صنع ذلك الصحابي قال لزوجته قرب الطعام ونوم الصبية وأطفئ السراج شوف كيف لكي لا يرى الضيف أنا لا نأكل فيعتقد أننا نأكل معه فيأكل حتى يشبع كانت هذه المرأة امرأة صالحة يكفي شرف أنها صحابية شرفها الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله في قلوب العباد فاختار هذه القلوب لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تقل هذه المرأة كما يقول كثير من النساء ما عندنا شيء ما عندنا إلا طعام الأولاد كيف تأتي لنا بشخص ونحن في حاجة بل رحبت بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولاد يبكون جياع يريدون الطعام هل يستطيع شخص أن يصبر ويتحمل الموقف أبناؤك يبكون من شدة الجوع وهذا يأخذ الطعام ويقدمه لضيفه ويبقى هو وزوجته وأبناؤه جياع موقف عظيم موقف لا يفعله إلا القلة فماذا كانت النتيجة قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموقف عجب ربنا وفي رواية ضحك ربنا من صنيع فلان وفلانة أضحك الرب عز وجل لما نظر إلى عباده كيف يتصرفون مع بعضهم كيف يعرف الأخ حق أخيه يجوع ويشبع أخوه أضحك الله عز وجل هذا الموقف فنزل فيه قرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة في هذا الصحابي وهذه الصحابية من الذي يضحك الرب عز وجل بما يفعل شرف وأي شرف كم من ليلة ينام أخوك وهو جائع كم من ليلة ينام أخوك وهو محتاج ونحن لا نبالي كأن الأمر لا يعنينا أين الأخوة أين التضحية هكذا كان الصحابة هم خير الناس نعم Suatu saat datanglah seorang lelaki Allah. kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya. Dia datang seraya berkata, Wahai Rasulullah, sungguh sudah tiga hari aku tidak makan. Sungguh sudah tiga hari. Aku tidak makan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengutusnya untuk mendatangi rumah-rumah istrinya, Ummahatul Mukminin. Didatangi satu persatu dari rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap rumah yang didatangi. Yang terucapkan dari Ummul Mukminin adalah Wallahi demi Allah sungguh kami tidak memiliki makanan kecuali hanya air. Subhanallah. Rumah seorang nabi. Rumah seorang nabi tidak didapati di dalamnya makanan yang ada hanyalah minuman dan di setiap rumah-rumah daripada istrinya didatangi tidak memiliki makanan yang ada hanyalah air maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau untuk menjamu orang ini? Maka bergegaslah salah seorang Ansar. Dia berkata, "Saya wahai Rasulullah, saya yang akan menjamunya." Dan demikianlah memang karakter para sahabat. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dibawalah tamu ini. Dibawalah dia ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, apa kita memiliki makanan? Apakah di rumah ada makanan? Maka wanita yang mulia ini berkata menjawab, kita hanya memiliki makanan untuk anak-anak saja. Makanan yang kita miliki hanyalah cukup untuk anak-anak saja. Ketahuilah. Saat yang seperti inilah sebuah cobaan, sebuah ujian. Dan pada saat-saat yang seperti ini akan muncul sebuah sikap. Dan tentunya bagi para sahabat pada saat yang seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik. Menunjukkan sikap yang terbaik. Bayangkan dalam kewajaran kehidupan kita, seorang ayah dia bekerja keras tentunya untuk supaya keluarganya kenyang. Untuk anak-anaknya kenyang, Dia membanting tulang. Dia peras keringat. Kesemuanya adalah untuk anak-anaknya. Dan bayangkan bagaimana pada saat yang seperti itu ketika dia mendapatkan cobaan sebagaimana yang terjadi. Sahabat ini dia tidak memiliki makanan yang mencukupi kecuali hanya makanan untuk anak-anaknya. Dan sebuah kewajaran umum tentunya seorang akan sangat menyayangi dan lebih menyayangi anak-anaknya. Maka dia berkata kepada istrinya, Hidangkanlah makanan itu. Tidurkanlah anak-anak. Dan matikan lampu penerang. Sajikan makanan, hidangkan makanan. Tidurkan anak-anak. Dan matikan lampu. Kenapa demikian? Dengan dimatikan lampu, dengan harapan tamu itu tidak melihatnya, bahwa dia tidak ikut memakannya. Dengan harapan tamu itu bisa kenyang, menikmati makanan. dan wanita yang mulia. Wanita yang mulia ini melakukan apa yang diperintahkan. Dan sungguh memang telah cukup kemuliaan untuk hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukuplah ini kemuliaan bagi mereka ditambah kemuliaan besar dari kepribadian dan perilaku yang menyempurnakannya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati-hati hambanya dan sesungguhnya didapati bahwa hati-hati para sahabat-sahabat Nabi adalah hati yang terbaik, hati yang terbaik. Tidaklah wanita ini berkata, kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk kita Tidaklah wanita itu berkata, kenapa kamu harus memaksakan dirimu membawa tamu ini? Bahkan wanita ini, wanita yang mulia ini menyambut tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadar dan mengetahui dengan apa yang dia hidangkan anak-anaknya akan menjadi lapar. Tapi inilah ujian membuka seseorang untuk bersabar. Membuka seseorang untuk bersabar dari kelaparan? Wanita ini menghidangkan makanan dengan penuh ketulusan untuk tamunya. Dan ditinggalkan anak-anaknya dan keluarganya semuanya dalam keadaan lapar. Ini sebuah sifat dan kejadian yang sangat besar. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan perkara yang seperti ini. Teramat sedikit kata beliau yang mampu untuk melakukan hal yang atau mampu melakukan perkara yang seperti ini. Tahukah kejadian ini? Sebuah kejadian yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan dan ini adalah sebuah hasil yang sangat besar. Sebuah hasil daripada jerih payah, ketulusan dan keikhlasan. Hasilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terkagum Rabb kita. Dalam riwayat yang lain, sungguh telah tertawa Rabb kita telah tertawa Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Subhanallah. Ternyata apa yang dilakukan oleh keluarga ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Inilah keadaan yang sangat agung. Bagaimana keadaan karakter para sahabat yang mengetahui hak yang harus dia tunaikan untuk saudaranya walaupun dia harus mengorbankan apa yang dia butuhkan walaupun dia harus lapar dan dahaga dan kejadian yang terjadi Allah abadikan dalam Al-Quran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah umat yang mampu melakukan izar mengorbankan kepentingan pribadi untuk saudaranya. Oh, walaupun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ dalam keadaan mereka sangat membutuhkan, tapi mereka rela untuk mengorbankan dan diberikan kepada saudaranya. Ayat yang turun dari sebuah kejadian sebagaimana yang telah kita dengarkan. Ayat yang akan senantiasa dibaca hingga yaumul qiyamah Ayat yang dibaca dan menjadi kemuliaan bagi sahabat ini. Dan saat ini, betapa banyaknya. Sebagian orang kenyang tidur di tengah malam. Dalam keadaan sebagian saudaranya, tetangganya dalam keadaan lapar. Ada sebagian dalam keadaan kecukupan, yang lainnya sangat membutuhkan. Dan ada kalanya tidak ada kepedulian dan tidak ada persaudaraan yang terwujudkan di dalamnya. Di mana persaudaraan? Di mana sebuah bentuk pengorbanan dari sebuah persaudaraan? Inilah para sahabat-sahabat Nabi dan mereka adalah umat yang terbaik. Contoh suri teladan bagi kita. Ya akhi, لأخيك المسلم عليك حقوق لا بد أن تعتني بها وأن تحافظ عليها ترجو الثواب من الله عز وجل حقوق المسلم على أخيه المسلم ست كما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على أخيه المسلم خمس وفي رواية ست فما هذه الحقوق حقوق أضاعها كثير من الناس الكثير أضاعها هذه الحقوق التي حث النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانتها وأنها سبب لترابط المسلمين مع بعضهم أول هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه كم من مسلم يلقى أخاه ولا يسلم عليه هل تعلم أنك إذا سلمت أنت مأجور عند الله عز وجل يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأيته واقفا والناس حوله أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وباتوا لله قياما والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام أيها الناس أفشوا السلام حق ينبغي لك أن تحافظ عليه إذا رأيت أخاك المسلم تبادره بالسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام الحق الثاني إذا دعاك أجبته إذا دعاك فأجبه جبرا لخاطره وتطييبا لنفسه فما دعاك أخوك إلا حبا فيك فتجيب دعوته وهذا مما يقوي الروابط بين الأخوة إذا طلب منك النصيحة فانصح له إذا استنصحت فانصح له إذا جاءك واستشارك فاخلص له النصيحة وانصح له فهو حق عليك إذا عطس ثم حمد الله فشمد إذا مرض فعده كم من أخ يسكن بجانب أخيه ويمرض بل قد يموت ولا يعلم به أخوه غربة في الدين فجوة كبيرة بين المسلمين أخوك المسلم يمرض فلا تدري عنه إذا مرض فعده فإنك مأجور من عاد أخاه في أول النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي وإذا عاده في آخر النهار استغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح إذا مرض, إذا مرض أخوك المسلم فعد اسأل عنه عن أحواله إذا مات شيع جنازته لا تتركه الأخوة حتى آخر لحظة وأنت تحافظ على الأخوة إذا تبعته في جنازته صليت عليه ثم شيعته فلك من الأجر العظيم عند الله عز وجل من صلى على مسلم ثم شيع جنازته فله قيراطان من الأجر خرج رجل إلى أخ له في قرية من القرى في قرية مو جنب البيت يعني البيت مو جنب البيت ليس بجانب البيت إنما قرية بعيدة يزوره في أثناء الطريق نزل ملك على شكل آدم يسأله أين تريد قال أريد أخا لي في القرية الفلانية هل لك حاجة عنده قال لا إلا أني أحبه في الله قال فأنا رسول الله إليك فإن الله حبك كما حب أحببت ذهب هذا الرجل يزور أخاه في قرية بعيدة فأرسل الله له ملك على مدرجته على طريقه فلما أخبره ليس هناك مصلحة ولا غرض إلا المحبة والأخوة في الله قال له فإن الله أحبك كما أحببته انظر إلى هذا العمل الذي كان سببا لمحبة الله لك لهذا الرجل نعم Kemudian beliau berkata, Wahai saudaraku, ingatlah bahwa persaudaraan ataupun ukhuwah itu memiliki hak-hak yang harus di, yang harus kalian tunaikan. Kalian jaga. Dan kalian wujudkan tentunya dalam harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan contoh di antara beberapa hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita. Dan merupakan bentuk kewajiban yang membangun ukhuwah ataupun persaudaraan yang hakiki. Di antaranya yang boleh ingatkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa hak seorang muslim yang harus dia tunaikan untuk saudaranya itu adalah. iman. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada enam. Apakah keenam dari perkara-perkara yang merupakan hak yang harus ditunaikan? Yang kalaulah kita perhatikan, hak-hak ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat ini untuk mengamalkannya, dan bahkan beliau menerangkan bagaimana keutamaan daripada hak-hak ketika ditunaikan dan ingat hak-hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang bisa menjadi sebab persatunya kaum muslimin yang pertama yang beliau ingatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan merupakan hak yang harus kita tunaikan yaitu apabila engkau berjumpa dengan saudaramu maka ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau mengingatkan betapa banyaknya kita berjumpa dengan saudara-saudara kita tetapi kita melalaikan untuk hanya mengucapkan salam dalam keadaan ketika engkau mengucapkan salam untuk saudaramu kalian mendapatkan pahala ketika kamu mengucapkan salam untuk saudaramu niscaya kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah dan beliau berada di sekeliling umat manusia maka salah seorang sahabat berkata di antara yang pertama kali aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya wahai umat manusia tertebarkan salam berikan makanan tunaikan salat malam. Tatkala orang-orang gelap. Ini saya akan masuk ke surga rohmu dengan keselamatan. Oleh sebab itu, keharusan bagi kita untuk menjaga dan memperhatikan perkara yang seperti ini. Menebarkan salam. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita bergegas untuk membalasnya. Dan ingatlah, yang terbaik di antara kita adalah siapa yang memulai untuk mengucapkan salam. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita, yaitu tatkala saudara kita memanggil kita, hendaknya kita penuhi. Kita penuhi panggilannya siapapun dia, tentunya untuk menyenangkan dan membahagiakan saudara kita. Kita tunaikan karena kita cinta kepadanya. Kita sambut seruannya. Dan tentunya perkara yang seperti ini akan semakin mengeratkan tali persaudaraan. Demikian pula ketika saudara kamu ada yang meminta untuk meminta nasihat, meminta kita untuk memberikan nasihat, maka berikan kepadanya nasihat. Berikan kepadanya bimbingan tatkala saudara kita meminta bimbingan kepada kita. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita perhatikan. Berikutnya di antara hak yang harus kita tunaikan. Tatkala saudara kita bersin, maka hendaknya kita membaca tasmiyah. Yaitu kita menjawab ketika saudara kita bersin dan mengucapkan hamdalah, maka kita balas. Dan ini tentunya bentuk persaudaraan yang sangat indah. Kita katakan ya Allah. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita tunaikan adalah ketika kita mendapatkan saudara kita dalam keadaan sakit. Kunjungi dan ziarahi dia. Kemudian beliau berkata, betapa banyak saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, terkena penyakit, tapi ada kalanya kita tidak memperdulikan keadaannya. Bahkan ada yang tidak mengetahui saudara sakit bahkan sampai dia wafat. tidak mengetahui perihal keadaan saudaranya yang seperti itu. Sungguh, ini adalah kondisi yang sangat memilukan. Bagaimana mungkin saudaranya sakit, tapi dia tidak mengetahui, apalagi tidak memperdulikannya. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang mengunjungi saudaranya di awal hari, di pagi hari, maka niscaya 70 ribu malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang ini hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengunjungi saudaranya di sore hari, maka niscaya 70 ribu malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang ini hingga pagi hari. Demikianlah keutamaan ketika seorang memperhatikan saudaranya, kondisi saudaranya. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita perhatikan apabila kita dapati ada saudara kita yang meninggal dunia, maka perhatikan saudara kita ini. Salati dia dan antar jenazah itu hingga ke kuburan. Dan inilah tali ukhuwah. Inilah tali persaudaraan. Apalagi kita mengetahui keutamaan ketika kita mengantar jenazah saudara kita mensolati dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mensolati saudaranya dan mengantarnya maka dia akan mendapatkan balasan sebesar dua gunung. Kemudian, itu dua kirat. <clears throat> Kemudian, beliau menegaskan kepada kita bahwa persaudaraan haruslah diperhatikan jauh ataupun dekat. Kemudian belum mengingatkan kepada kita sebuah kejadian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang keluar dari kampung halamannya. Dia keluar dari kampungnya, dari negerinya untuk mengunjungi saudaranya yang berada di kampung halaman yang lainnya. Pada saat itu turunlah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat ini pun bertanya, hendak kemana? Kemudian dia menjawab, sungguh aku akan mendatangi saudaraku yang berada di perkampungan bulan. Maka malaikat ini berkata, apakah kamu mendatanginya karena ada hajah, ada kebutuhan yang kau inginkan? Maka orang ini menjawab, tidak. Tidaklah aku mengunjungnya untuk hal yang seperti itu. Tetapi aku mengunjunginya karena aku mencintainya. Maka berkatalah malaikat ini. Sungguh ketahuilah. Aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku kabarkan kepadamu. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu sebagaimana engkau telah mencintai kawanmu. Perhatikan perihal perbuatan yang dilakukan orang ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang bertanya yang bertanya kabarannya yang menanyakan tujuan dan sungguh ini merupakan kemuliaan dan perkara seperti ini tentunya akan semakin mengeratkan persaudaraan dan akan menguatkan keimanan. Ada وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن الضيافة أيضا فأني لأشكر الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرات الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع وأن يوفقهم لكل ما فيه خير وصلاح أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه والله أعلم Kemudian dalam penutup beliau mendoakan kepada kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendengarkan perkataan yang terbaik dan mampu untuk mengikutinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan hambanya yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada kita semuanya dan pada akhirnya saya mengucapkan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Ya Assalamualaikum